Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Allah Subhanahu wa taala masih ya senantiasa selalu memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita yang mana nikmat-nikmat tersebut saking banyaknya Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu menghitung jumlahnya. Terlebih nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang bisa membawa kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang membawa kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiat. Karena nikmat jenis ini adalah nikmat agama yang tidak semua orang memilikinya. Yang tidak semua orang Allah berikan hamba-hamba tertentu yang Allah berikan berupa nikmat agama ini seperti seseorang tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama sekalipun dia berada di kondisi sulit seperti seseorang yang Allah mudahkan untuk untuk meninggalkan perbuatan maksiat ini adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala nikmat tersebut berkaitan dengan agamanya berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan dan yang semisalnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya di subuh kali ini, subuh Senin, kita meneruskan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi tentang aspek yang ada di diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al Imam Muhammad bin Isa bin Saruh at tirmidhi rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih berada di bab bagaimana puasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kita berada di penghujung hadisnya, di penghujung babnya. Yaitu kita sampai di hadis nomor 312. Langsung kita baca. Qala imam Tirmidzi haddatsana Abu Hisham Muhammad ibn Muhammad ibn Yazid Ar-Rifai qala haddatsana Ibnu Fudail anil A'mash an Abi Salih qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Umma Salamah radhiyallahu ta'ala anha ayyul amali kana ahabbu kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalata madim alaihi wa in qalla. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abu Hisham yaitu yang bernama Muhammad bin Yazid Ar-Rifai. Beliau ber, uh, beliau berkata menceritakan kepada kami Ibnu Fudail. Ibnu Fudail ini adalah kunyah ya, anaknya Fudail. Nama asli beliau Muhammad bin Fudail bin Ghazwan Ad-Dabbi Ibnu Fudail Muhammad bin Fudail bin Ghazwan Ad-Dabbi dari Al-Imam A'mash Al-A'mash juga gelar ya bukan nama asli nama asli beliau Sulaiman bin Mahran Al-Asadi Sulaiman bin Mahran Al-Asadi dari Abu Salih Abu Salih juga bukan nama asli kunyah Nama asli beliau Zakwan. Ya, Abu Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani, ya. As-Samman secara harfiah maknanya adalah tukang minyak samin ya. Samman tukang minyak samin secara harfiah. Az-Zayyad secara harfiah juga maknanya adalah tukang minyak ya, tukang minyak. Wallah a'lam. Apakah beliau profesinya adalah uh, suka jualan uh, minyak samin ataupun minyak minyak gorengnya dan itu adalah profesi-profesi eh, uh, ulama zaman dulu kebanyakan ya. Jadi uh, seperti itu ya ulama zaman dulu uh, mereka banyak uh, berdagang ya selain kesibukan mereka dengan ibadah dengan ilmu aga agama ya. Kemudian Abu Saleh Zakwan ini ya berkata Sa'altu Aisyata wa Umma Salamata radhiyallahu taala anhuma. Tabi'in ini mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah dan Umma Salamah. Umma Salamah juga bukan nama asli istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau uh, Hindun bin Abi Umayyah. Hindun bin Abi Umayyah. Kata seorang tabi'in Imam Zakwan As-Saman Az-Zayyat Al-Madani, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan umma Salamah radhiyallahu taala anha apa isi pertanyaannya? Ayyul amal kan ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalan apa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu ya, para sahabat, para tabi'in ya. Ketika mereka bertanya kepada sahabat yang lain, maka pertanyaan mereka seputar siapa pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal apa saja yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadah Nabi di dalam rumah dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi adalah sumber hidayah, ya, sumber petunjuk, sehingga para sahabat dan para tabiin selalu menggali hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah kesibukan mereka ya para sahabat dan juga para para tabiin senantiasa mencari petunjuk bagaimana beragama sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dua istri Rasul ini menjawab, "Madi ma'alaihi wa in qalla." Amalan yang dikerjakan terus-menerus. Amalan yang dikerjakan secara berkesinambungan sekalipun jumlahnya sedikit. Nah, inilah amalan yang paling dicintai, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan atau amal soleh yang dikerjakan secara terus-menerus sekalipun itu sedih sedikit. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara berkesinambungan terus menerus ya sekalipun sedih sedikit. Selain Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tersebut dan pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai amalan ter tersebut. Amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, secara istiqamah sekalipun jumlahnya sedih sedikit. Dan hadis ini hadis yang semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan ya yang paling dicintai sekalipun jumlahnya sedikit ini ada di dalamnya terdapat sebuah kaidah yang besar kaidah yang agung dalam menjalankan perkara-perkara yang sunnah ya perkara-perkara yang bukan wajib kalau wajib kan wajib dikerjakan secara berkesinambungan seperti sholat lima waktu maka secara istiqomah secara berkesinambungan wajib dikerjakan lima waktu ya lima waktu tersebut. Nah, tetapi kalau amalan sunnah kan tidak wajib. Nah, ada kaidah yang besar yang agung mengenai eh, perbuatan-perbuatan uh, sunnah yang tidak wajib, yaitu apa? An ya'khudha minal ibadat ma yaqdir ala istimrari alaihi. Ya, yaitu kaidahnya adalah bahwa seseorang itu melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh sesuai dengan kemampuannya. Jadi kaidahnya adalah agar setiap orang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuannya. Tujuannya apa? Alastimrori alaihi agar dia bisa mengerjakannya secara berkesinambungan. Ini kaidahnya tatkala kita ingin mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sunat yang bukan wajib, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Jangan langsung banyak. Sekalipun itu sedikit, sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalnya kita ingin puasa sunnah, ingin memulai puasa sunnah. Maka mulailah yang kita mampu. Misalnya tiga hari dalam sebulan. Ini adalah kadar minimal seseorang itu berpuasa sunnah dalam satu bulan. Contoh misalnya dia cuma tiap Senin misalnya berpuasa selama tiga hari. Maka kalau itu yang dia mampu maka kerjakan. Kenapa? Agar dia bisa mengerjakannya secara berkesinambungan. Contoh yang lain, salat witir. Nah, jadi salat witir itu bukan cuma dikerjakan ketika bulan puasa saja, sunnahnya selain bulan puasa. Kalau sholat tarawih itu memang khusus hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja. Tetapi sholat sunnah witir itu adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan maka itu setiap malam. Waktunya setelah isya sampai uh, azan subuh atau sampai terbitnya fajar. Maka tetap disunnahkan. Nah, kadar minimalnya berapa bolehnya seseorang itu salat sunnah witir satu rakaat. Kalau dia misalnya mampu ingin memulai cuma satu rakaat tiap malam maka kerjakan. Agar apa? Agar yang dia kerjakan bisa berkesinambungan karena dia mengerjakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau sudah dia rutin dan dia rutin dan sanggup untuk menambah, maka tambah tiga rakaat misalnya. Inilah kaidah yang paling agung ya terhadap perkara-perkara yang sunat yang bukan wajib, kerjakanlah amalan semampunya agar amalan yang kita kerjakan itu bisa berkesinambungan sekalipun kita kerjakan dengan jumlah yang sedikit. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis tadi sahih ya, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab satunya itu Jami' Tirmidzi. Uh, hadis yang berikutnya nomor 313. Qala Muhammad ibnu Ismail Qala haddatsana Abdullah ibn Salih. Qala haddatsani Muawiyah ibn Salih an Amr ibn Qaisin annahu sami'a Asim ibn Humaidin qala sami'tu Auf ibn Malikin. radhiyallahu anhu Yakulu. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan fastaka thumma tawaddaa thumma qama yusalli faqumtu ma'ahu Fabada'a fastaftahal baqarah fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'al. Illa waqafa fasa'al. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadh. Thumma raka'a famakatha raki'an biqadri qiyamihi. wa yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah thumma sajada biqadri ruku'ihi wa yaqul fi sujudihi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah thumma qara'a ali imran thumma suratan suratan yaf'alu mithla dhalik Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di kitab sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab Al-Adhkar dan juga Syekh Al-Bani di kitab Mukhtasar Syama'il Nabi. Kita baca terjemahnya. Berkata Imam Tirmidzi memberikan hadis kepada kami Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ya, jadi kata Imam Tirmidzi memberikan hadis kepada kami siapa Muhammad bin Ismail yaitu Imam Bu Bukhari. Jadi Imam Bukhari termasuk guru besar dari siapa Imam Tir Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi memberikan hadis kepada kami Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari mengatakan memberikan hadis kepada kami Abdullah bin Saleh. Beliau mengatakan memberikan hadis kepadaku Muawiyah bin Saleh. Dari Amr bin Qais bahwasanya beliau mendengar Asim bin Humaid mengatakan saya mendengar Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Asim bin Humaid seorang tabi'in. Tabi'in ini mendengar hadis ini dari sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Auf bin Malik mengatakan, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan." Saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fastaka thumma tawaddaa thumma qama yusalli. Lalu Rasul bersiwak. Lalu Rasul bersiwak, yaitu menggunakan kayu arak. Lalu Rasul bersiwak, kemudian berwudu, kemudian bangkit untuk sholat. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Bahwa di antara kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum berwudu, beliau melakukan aktivitas yang namanya bersiwak, menggosok gigi dengan kayu yang namanya kayu arak. Ya. Dan banyak hadisnya ya yang menunjukkan keutamaan kesunahan memakai siwak. Terlebih di beberapa waktu. Jadi sunnahnya memakai siwak itu setiap saat. Ya. Bahkan ada sahabat yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apa namanya eh, meletakkan siwak di di mulutnya. Ya. Ini termasuk sunnah yang mungkin banyak ditinggalkan oleh orang-orang sekarang ya. Nah, maka ini termasuk yang disunahkan bahwa seseorang itu membiasakan siwak terlebih sebelum dia melakukan ibadah seperti berwudu ya, sebelum berwudu atau sebelum sholat karena dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca Al-Qur'an atau ketika menemui istrinya ya, ketika masuk rumah maka bersiwak. Kalau tidak ada siwak maka dengan menggosok gigi ya. Ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah ya di rumah maka Aisyah menjawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ingin masuk rumah maka Rasul bersiwak ya. Kenapa? Karena untuk mengobrol berbicara dengan keluarganya. Sedangkan keluarga kita tahu bahwa keluarga adalah orang yang nomor satu kita berbuat baik dulu sebelum orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ingin masuk rumah maka beliau bersiwak dulu. Ya, jadi memperhatikan kebersihan, memperhatikan bau mulut, bau badan ketika bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan siwak banyak sangat banyak ya. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam as-siwak maradatun asiwak As-siwak Siwak itu adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Rabb dari Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita teruskan Fakumtu ma'ahu. Kata sahabat ini, kata Auf bin Malik mengatakan, lalu saya berdiri bersamanya ya, untuk ikut sholat ya. Dan ini adalah sholat malam beliau. Sholat sunnah atau sholat malam beliau. Fabada'a lalu Rasul memulai. Fastaftahal baqarah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya, maka Rasul setelah membaca Fatihah membuka dengan surah Al-Baqarah, ya, surah yang panjang dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa yang dikerjakan oleh Nabi adalah sholat sunnah. Jadi sunnahnya, ya, sholat malam itu dikerjakan dengan lama, ya, dengan dengan surah-surah yang panjang, ya surah Al-Baqarah, surah Al-Imran atau dengan surah-surah yang panjang. Berbeda dengan salat sunnah yang dikerjakan di siang hari, qabliyah, ba'diyah ya. Maka itu dengan surah-surah yang pendek ya, dengan dengan yang pendek tidak terlalu panjang. Berbeda dengan salat sunnah di malam hari qiyamul tahajud maka disunnahkan untuk memperpanjang salat dengan memperpanjang bacaan dan seterusnya. Kata sahabat Auf bin Malik mengatakan, lalu Rasulullah memulai salatnya, kemudian Rasul membuka dengan surah Al-Baqarah. Ini ketika salat sunnah di malam di malam hari. Perhatikan bagaimana ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di malam hari ketika beliau salat malam. Fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati ayat rahmat ayat yang bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka afwan, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah melewati sebuah ayat yang isinya tentang rahmat Allah, maka ketika beliau melewatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiam lalu meminta rahmat tersebut lalu memohon rahmat tersebut ya. Jadi ketika ayat itu bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul berdiam, berhenti kemudian meminta rahmat ter tersebut ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang salat kecuali orang tersebut tahu makna Al-Qur'an tadi. Tahu artinya ya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya. Kenapa? Agar kita bisa mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ketika salat malam ya, salat sunnah ketika melewati ayat rahmat, ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti kemudian kita meminta rahmat tersebut. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ya pentingnya kita mempelajari tafsir Al-Qur'an. Pentingnya kita mengetahui makna terjemah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, ya. Bukan untuk dibaca, tidak, ya. Tetapi untuk apa? Untuk diamalkan. Membaca adalah sarana untuk mengamalkan memahami, mentadaburi adalah sarana untuk diamalkan. Nah, jadi ya ini adalah termasuk ya yang hal-hal yang disunnahkan ya, yang termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau salat sunnah, tahajud, qiyamul lail, ketika beliau melewati ayat yang isinya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau meminta rahmat tersebut. Kemudian beliau meneruskan sahabat ini wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadza dan tidaklah Rasulullah saw alaihi wasallam melewati ayat yang isinya tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang neraka jahanam, neraka sakor, tentang pedihnya azab. Tidaklah Rasul melewati ayat-ayat tersebut kecuali Rasul berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari siksa ter tersebut. Ya. Bercerita tentang pedihnya siksaan Eh, penduduk api neraka ya. memakan buah zakum yang sangat pahit, yang sangat busuk. Misalnya, maka Rasulullah berhenti kemudian apa namanya? meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka inilah hal-hal yang disunnahkan ya, yang mungkin banyak orang yang tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena tidak tahu makna dari Al-Qur'an Al ya. Jadi orang yang bisa mengamalkan ini tentu orang yang tahu artinya, tahu mak maknanya. Kemudian kita teruskan. Sahabat Auf bin Malik mengatakan, "Tsumma raka'a famakatha raki'an biqadri qiyami." Kemudian beliau ruku ya setelah lamanya berdiri karena yang dibaca adalah surah Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku dan berdiam dan ruku beliau ya ketika beliau ruku berdiam seukuran berdirinya beliau, lamanya seperti kadar berdirinya beli beliau. Maksudnya apa? Rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini salah sunnah sangat lama, ya. Seukuran kadar berdirinya beliau ketika membaca surah Al-Baqarah. Ya. Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rukuk tersebut? Yang diulang-ulang Nabi apa? Dan Rasul membaca di rukuknya yang lama tadi Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah ya, yang memiliki segala kekuasaan dan kerajaan dan kebesaran dan keagungan. Ini termasuk bacaan-bacaan ruku yang disenahkan terlebih ketika qiyamul lail yaitu subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya, ini termasuk bacaan bacaan ruku. Setelah beliau lama rukunya seperti kadar beliau berdiri, summa sajada. Kemudian beliau sujud. Yang lama sujudnya seperti ketika beliau ruku. Nah, jadi rukunya lama seperti berdiri. Ketika beliau sujud, maka sujudnya juga lama seperti kadar rukunya beli beliau. Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku? dan Rasul membaca dengan bacaan yang sama ketika ruku. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azmah. Ya. Jadi ini termasuk bacaan yang dibaca ketika ruku dan juga dibaca ketika sujud. Ya, doa i, doa i ini atau zikir ini. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azmah. Maha suci Allah yang memiliki segala uh, kekuasaan dan kerajaan dan kebesaran dan keagungan. Nah, kemudian kata sahabat ini mengatakan, "Tsumma qara'a Ali Imran, tsumma suratan suratan yaf'alu mithla dzalik." Kemudian Rasulullah membaca surah Al Imran di rakaat yang selanjutnya, kemudian surah per surah. Tentunya dengan surah yang panjang dan Rasulullah melakukan seperti yang demikian di, di rakaat-rakaat berikutnya. Nah, jadi surah Al-Baqarah, surah, surah Al-Imran, surah An-Nisa dan surah yang lain. Rasul baca surah per surah tiap rakaatnya. Nah, kita baca penjelasan dari uh, Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala alaihi. <coughs> Syekh Abdul Razak mengatakan, "Hadzal hadis kama huwa wadih, laisa lahu alaqah bi bab shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wallah akrab wallahu taala a'lam lil babil ladzi yata'allaqu bi ibadatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qiyamihi minal layli. Syekh menyebutkan hadis ini ya sebagaimana sudah jelas ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan bab puasa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis ini bercerita tentang ibadah Nabi di malam hari, ya. Tidak bercerita tentang puasa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Hadis ini dimasukkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab puasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, wahu Akrob dan yang lebih dekat ya dengan bab ini, wallahu taala alam kata beliau adalah bab yang berkaitan dengan ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan qiyamul lailnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam ha, hari itu bab sebelumnya tentang bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, bagaimana kiamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Sebenarnya hadis ini itu di bab itu, bukan di bab di bab ini. Kata Syekh Abdul Razak, Hafiyadullah Taala. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan uh, perkataan sahabat tadi, ya bagaimana ibadah Nabi di malam di malam hari. Sahabat ini mengatakan, saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam lalu Rasul bersiwak kemudian berwudu. Syekh menyebutkan, karena min hadhihi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu yastaku qabla wudu. Nah, di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Nabi bersiwak sebelum berwudu. Nah, jadi kalau kita ingin berwudu, ya kalau kita tidak memiliki siwak ya, sekalipun tidak sama dengan siwak, maka kita bersikat gigi ya. Sikat gigi tidaklah dinamakan dengan siwak. Siwak itu terbuat dari ranting kayu ya, e, dan namanya adalah kayu arak. Kalau kita buka Google ya, kemudian kita tulis siwak siwak arak ya, maka akan kelihatan pohonnya, rantingnya. Itu namanya siwak ya. Nah, kalau tidak ada maka menggunakan sikat gigi ya, karena fungsinya sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga sama memberikan pahala sebagaimana eh, sebagaimana siwak ya. Nah, jadi termasuk petunjuk Nabi saw sebelum berwudu beliau bersiwak. Ini sebagaimana di dalam sebuah hadis ya yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Ya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan ya karena aku mempersulit umatku maka aku akan perintahkan mereka dengan bersiwak setiap kali ber berwudu jadi kalau seandainya Rasul perintahkan untuk bersiwak setiap kali ingin berwudu maka itu sulit menyulitkan umat beliau karena perintah Nabi hukumnya wah wajib ya. jadi ini termasuk uh, apa kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, beliau tidak ingin umatnya menjadi kesulitan ya dalam beribadah, termasuk diantaranya si siwak. Nah makanya para ulama mengatakan siwak hukumnya adalah sun sunnah tidak wajib. Ya tetap kita senantiasa mengamalkan ya yang tidak wajib ini karena termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentu termasuk bagian dari uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang sunat sekalipun tidak wajib. Jadi ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak sebelum ber, berwudu terlebih ketika ingin sholat ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laula nasyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalaulah bukan karena saya menyulitkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali apa? salat ya. Tetapi itu berat ya kalau seandainya di, diperintahkan sehingga menjadi wa, wajib. Nah, maka ini juga termasuk kebiasaan Nabi petunjuk Nabi saw alaihi wasallam sebelum salat maka bersiwak dulu, maka membersihkan gigi dulu ya. Karena kita berhadapan dengan Sang Khalik pencipta kita ya. Ya, zat yang senantiasa merahmati kita, membuat kita seorang muslim, ya, seorang mukmin ya, maka senantiasa kita memperhatikan hal-hal eh, apa keindahan ya, tidak mengeluarkan bau bau-bauan. Kemudian kita teruskan penjelasan dari Syaikhul Razak Wa kadzalika yastaku qabla shalah ya di sini disebutkan lagi dan juga demikian beliau selalu bersiwak sebelum salat. Dalam hadis yang sahih yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda laula an ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah kalaulah bukan aku menyulitkan umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika eh, setiap kali salat kemudian eh, Syekh meneruskan wala haraja minal istiya minal minal fil masjid kata beliau dan tidak mengapa berarti boleh bersiwak di dalam mas masjid. Nah, jadi bersiwak di dalam masjid boleh. Ya, tapi bersikat gigi jangan ya. <laughs> Karena otomatis akan bisa mengotori mas masjid ya. Bersiwak di dalam masjid hukumnya boh, boleh. Sebagaimana uh, perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, yang beliau sebutkan di Majmu' Fatawa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ammas siwak fil masjidi fama tu ahadan minal ulama'i karihahu balil athar tadullu ala anna salaf kanu yastakuna fil masjid jadi kata Syekhul Islam ah, ah, Ibn Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim mengatakan adapun siwak di dalam masjid maka saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang memakruhkannya. Berarti hukumnya boh? boleh, bahkan disunnahkan ya, karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asar-asar ya dari para sahabat ya, dari para tabi'in menunjukkan ya bahwa salafus saleh entah dari kalangan sahabat, tabi tabi'in dan tabi tabi'in mereka senantiasa bersiwak di dalam mas masjid. Ya, karena mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin membaca Al-Qur'an, berzikir ya, ingin sholat berwudu, maka mau tidak mau mereka apa bersiwak di dalam mas masjid. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan dalam bersiwak. Yaitu apa? Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, "Wa minal khata' an yashtaghilla al-insan an yashtaghilla al-insan bis-siwak hatta tafutahu takbiratul ihram." Nah. Dan di antara kesalahan adalah seseorang itu menyibukkan dengan bersiwak sehingga dia kehilangan takbiratul ihramnya imam. Nah, jadi ketika dia misalnya uh, apa namanya? salat berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keamanan, ketenangan ketika salat berjamaah dengan mengangkat segala kesulitan kita, wabah ini, pandemi ini sehingga kita bisa berjamaah dengan tenang, kemudian juga dengan dengan uh, dengan apa? uh, tidak was-was dan seterusnya. Jadi Syekh Razak mengatakan, dan di antara kesalahan adalah seseorang itu menyibukkan bersiwak sampai dia kehilangan takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika dia berjamaah, imam sudah takbir Allah Akbar, dia masih bersiwak. Ini kesalahan. Kenapa? Karena ketika imam takbiratul ihram, kita langsung ikut takbiratul ihram. Maka jangan menyibukkan dengan siwak siwak itu sebelum sholat. Contoh kita misalnya di dalam perjalanan, jalan kaki, maka bersiwak dulu. Tidak mengapa. Ya. Nah, ketika imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, memulai sholatnya, maka stop. Jangan bersiwak. Langsung ikut i, imam. Ya. Agar dia mendapatkan keutamaan, yaitu apa bersamaan dengan imam takbiratul ihramnya. Dia tidak kehilangan takbiratul ihram dari si, si imam. Ya. Nah bersiwak saja itu kesalahan ketika imam sudah takbiratul ihram dia masih saja bersiwak. Apalagi selain itu yang membenarkan misalnya seperti misalnya apa membaca bacaan-bacaan ya. Padahal imam sudah sudah takbiratul ihram, membaca bacaan macam-macam ya. Surah An-Nas misalnya padahal imam sudah sudah memulai takbiratul ihram. Ini adalah sebuah kesalahan. Dan juga eh, di luar dari tema ya Termasuk kesalahan juga adalah ketika berjamaah ketika ada orang yang masbuk ya, imam misalnya sedang sujud, maka dia tidak ber, tidak bertakbiratul ihram, tetapi menunggu imam ketika bangkit untuk berdiri ini sebuah kesalahan. Jadi ketika kita datang terlambat, imam dalam kondisi apapun kita langsung mengikuti. Ketika kita datang misalnya, imam lagi duduk antara dua sujud, maka kita langsung takbir kemudian ikut du duduk. Terkadang sebagian orang ketika dia, dia datang terlambat, ketika imam misalnya sujud, dia nunggu dulu, tidak beratul ihram, tidak memulai sholatnya. Ketika imam berdiri baru dia ikut takbir, maka ini sebuah kesalahan. Jadi imam itu diikuti dalam kondisi apapun. Ketika dia misalnya ah, tahiyat awal, kita baru datang langsung ikut tahiyat awal. Jangan menunggu ketika imam ber berdiri. Ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita baca kita kembali ke hadis. Sahabat ini mengatakan ketika dia bersama Rasul, Rasul apa memulai kebiasaannya dengan bersiwak sebelum berwudu. Maka Rasul ketika memulai salat membuka dengan surah Al-Baqarah yaitu beliau mulai dari awalnya. Maka Rasul tidaklah melewati ayat rahmat kecuali beliau berhenti dan meminta rahmat tersebut dan tidaklah beliau melewati ayat azab kecuali Rasul berhenti di penghujung ayatnya ya kemudian Rasul meminta perlindungan dari azab tersebut kata Syekh menyebutkan menjelaskan yuqiful qira'ata wa yas'alullaha falaw marra masalan bi ayatin fiha dzikru rahmatin min na'imin aw thawabin aw nahwihi aw qafal qira'ah wa sa'ala Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, kata Syekh maksudnya adalah beliau berhenti membaca dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada ayat yang tentang rahmat, maka beliau berhenti dan meminta Allah Subhanahu wa taala. Maka jika beliau melewati misalnya melewati ayat yang di dalamnya menyebutkan rahmat Allah ya berupa nikmat-nikmat Allah di surga ya atau tentang pahala yang besar atau yang semisalnya tentang rahmat Allah, maka beliau menghentikan bacaannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari karuniamu. Jadi ketika misalnya beliau melewati sebuah ayat tentang surga, tentang keindahan surga, tentang buah-buahannya, kenikmatan-kenikmatannya, maka beliau berhenti dan meminta kepada Allah dengan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya meminta kepada engkau dari karuniamu berupa nikmat-nikmat tersebut. Thumma yumdi fil qira'ah. Setelah beliau membaca doa tadi, maka beliau ma, ma, ma, meneruskan bacaannya. Wa idza marra bi ayatin fiha dzikru sukhtin aw adzabin aw qafal qira'ah wa ta'awwadza billah Allahumma inni a'udzubika min sakhatik. Kemudian beliau meneruskan bacaannya dan apabila melewati ayat yang di dalamnya menyebutkan kemurkaan Allah atau azab tentang azab um, umat terdahulu misalnya tentang kaum Nabi Lut ya, kaum Ad, Samud dan seterusnya, beliau menghentikan bacaannya dan berlindung kepada Allah dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Ya, murka yang sangat paling ditakuti oleh Rasulullah adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah murka, mau kemana kita? Kemana kita berlindung? Bumi ini milik Allah, ya. Jasad kita, fisik kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita. Allah yang menciptakan kita, ya. Allah yang mematikan dan menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita. Bumi ini milik Allah. Ketika Allah murka, kita mau apa? Apakah kita bisa menahannya, menangkalnya? Tentu tidak bisa. Maka inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati bacaan beliau tentang ayat siksaan, tentang kemurkaan Allah dan seterusnya, maka Rasul meminta kepada Allah agar dilindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh meneruskan, "Wa mithlu hadza innama yakunu an tadabburin fi ma'anil Qur'an." Kata beliau dan dan ini atau dan contoh ini dan semisal ini ya, yang Rasul lakukan tadi hanya saja dilakukan kalau dia bisa mentadaburi makna-makna Al-Quran. Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir, belajar arti Al-Quran, makna Al-Quran. Kenapa? Agar bisa kita mengamalkan sunnah ini. Nah, ini makanya penting. Kita punya Al-Quran, ada terjemahnya. Ketika kita baca, kita tahu artinya. Kita, kita, kita misalnya membaca Al-Quran duduk. Ternyata bercerita tentang azab Allah. Stop maka kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Kalau kita membaca Al-Quran tidak tahu maknanya bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah ini. Bagaimana kita bisa mengamalkan hadis ini. Maka ini pentingnya kita menuntut ilmu agama terlebih berkaitan dengan Al-Quran. Makna Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kita syekh menyebutkan, tidaklah ini bisa diamalkan kecuali dia bisa mentadaburi Al-Quran. Dia mengetahui maknanya dan artinya. Kemudian Syekh meneruskan. Amma idza kana al-insan yura'i jamal as-sauti wa jamal ada wa jamal al-ada'i faqat wa la yata'ammal fil ma'ani fa innahu la yahsulu minhu dhalik. Adapun ya, apabila seseorang dia memperhatikan keindahan suara saja dan keindahan bacaan saja dan tidak merenungkan makna-makna Al-Quran yang dia baca, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Tidak mendapatkan apa? Pengamalan tentang hadis ini. Karena hanya sekedar apa? Memperhatikan suara saja. Memperhatikan bacaan sah saja. Nah kata beliau, yang paling penting ya, ketika membaca Al-Quran, sekalipun misalnya suaranya tidak bagus, tapi dia berusaha membaguskan, tajwidnya bagus, tartilnya bagus, Kemudian yang yang paling penting adalah dia memahami Al-Qur'an tersebut agar apa? Dia bisa mengamalkan dia bisa mengamalkan yang dia baca dan juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada ayat tentang surga, tentang kenikmatan surga, janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang baik ya. Kemudian dia meminta. Karena tahu artinya, tahu maknanya. Ketika bercerita tentang siksaan penduduk neraka ya, dengan siksaan yang dahsyat yang luar biasa yang uh, apa namanya paling ringan siksaan nerakanya ya seseorang dipakaikan sendal ya sandal sandalnya di kaki kemudian mendidih otaknya bagaimana yang dekat dengan sandal yang jauh dengan sandal itu membuat apa otak mendidih menggurak bahasa Banjar apalagi yang dekat dengan sandal kakinya ya maka itu adalah azab yang paling ringan maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksaan tersebut. Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya, dari kemur kemurkaannya. Dan ini tidak bisa diamalkan kecuali dia tahu artinya. Dia bisa memahami ar artinya. Maka kita belajar bahasa Arab, belajar tafsir ya, memperbanyak kosakata sehingga kita bisa apa? mentadabburi apa yang kita bah kita baca. Kemudian Syekh meneruskan, "Wa hadzal hadis dalilun ala masyru'iyyati hadzal amal wastihbabi. Hadis ini menunjukkan, hadis ini dalil atas disyariatkannya mengamalkan amalan ini dan disunnahkannya. Jadi kalau kita sholat ya, sholat sunnah ya, qiyamul lail di malam hari, maka disunnahkan untuk mengamalkan hadis ini. Yaitu ketika dia melewati tentang azab rahmat, kemudian dia berdiam dulu meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari rahmatmu dari karu karuniamu ketika berbicara tentang azab ya umat-umat terdahulu misalnya maka dia berhenti kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min sakhatik ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu maka ini disunnahkan wala siyama fi salatin nafilah terlebih di salat sun sunnah nah bagaimana di salat wajib kalau kita sebagai makmum ya maka jangan menyibukkan dengan ini kenapa karena ketika kita menjadi makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan i, imam. Ya. Diperintahkan apa? Untuk uh, mendengarkan bacaan si si imam. Kalau kita salat sunnah, salat sendirian, maka di, disunnahkan. Kemudian Syekh meneruskan bahwa an yaqifa indal ayatil lati fiha dzikrul azabi liyata'awwaza billahi min azabihi wa yaqifu indal ayatil lati fiha dzikr zikrur rahmati liyas'alallaha min fadlih. Yaitu dia berhenti ketika eh, yaitu dia berhenti pada ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan azab agar dia berlindung kepada Allah dari azabnya dan berhenti pada ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan rahmat Allah agar dia meminta kepada Allah dari karunia-Nya. Kemudian eh, sahabat ini mengatakan, kemudian Rasul ruku dan berdiam dalam keadaan ruku sekedar berdirinya ketika beliau berdiri sama lamanya yaitu maksudnya adalah kadar bacaan surah Al-Baqarah yang sempurna jadi maksudnya apa rukunya beliau itu seperti berdirinya beliau tatkala membaca surah Al-Fatihah berarti lama enggak sangat lama yang beliau baca apa di dalam rukunya? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Dan ini adalah tasbih yang besar tasbih yang agung yang disunahkan seorang muslim untuk membacanya ketika ruku dan sujud. Nah, ini termasuk bacaan ruku dan sujud. Di ruku kita baca, di sujudnya pun kita baca. Dan subhana ya, kan uh, bacaannya subhana. Subhana artinya maha suci. Maksudnya apa? Ini adalah kalimat atau ungkapan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan maka mustahil Allah Subhanahu wa taala sedikit pun memiliki aib dan kekurangan. Dan juga mustahil Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk-makhluknya, sama dengan makhluk-makhluknya. Inilah makna subhana, maha suci Allah, yaitu Allah uh, tidaklah uh, memiliki kekurangan, aib sedikit pun dan juga tidaklah Allah sama dengan makhluk. Ya. Kemudian makna zil jabarut Al-jabarut itu dari kata al-jabar. Dari kata al-jabar dan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik adalah al-jabbar. Al-jabbar. Artinya apa? zul jabarut yang memiliki segala kekuasaan. Ya, yang memiliki segala kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala uh, uh, al-jabbar yang memiliki segala kekuasaan, yang menguasai seluruh hati-hati manu, manusia dan makhluknya. Kemudian al-malakut maknanya adalah zul mulki yang memiliki apa? Yang yang memiliki segala kerajaan. Dan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-al-malik, yaitu yang raja, yang mahara, yang maharaja. Dan Allah Subhanahu wa taala merajai segala sesu, sesuatu. Kemudian al-kibriya dan azamah ini adalah dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala hanya memilikinya. Dan barang siapa kata Syekh menyebutkan famanidda'a li nafsihi al-'azamata awil kibriya'a azabahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang mengaku dirinya memiliki keagungan, kebesaran dan kesombongan, maka Allah akan mengazabnya di hari kia, kiamat. Karena al-kibriya dan azamah kebesaran dan ke keagungan itu adalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini mengatakan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud sama lamanya dengan ketika rukuknya. Jadi sujud beliau sama dengan rukuknya. Uh, dan apa yang Rasul baca sama Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Kemudian uh, sahabat ini mengatakan Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al Imran di rakaat yang selanjutnya. Jadi rakaat yang pertama panjang surah Al-Baqarah, kemudian rakaat yang kedua beliau membaca surah Ali Imran dengan sempurna. Kemudian Rasul membaca surah per surah di eh, rakaat berikutnya. Dan inilah ya bagaimana panjangnya lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat sunnah di malam hari. Ingat di malam hari karena sunnahnya memang ketika kita sholat tahajud qiyamul lail maka disunahkan untuk diperpanjang. Wallahu a'lam bissawab. Ini nah ini adalah hadis yang terakhir tentang puasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya tidak berkaitan dengan puasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meneruskan bab yang ke-44 babu majaa fi qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab tentang hadis-hadis yang datang bagaimana bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi